قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملائكة المتلقيين وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا آه، بينا بينا على أنهم الملائكة إذ يدل على أن هذا القريب أن هذا القريب أن هذا القريب في نفس في نفس المكان ولكن لا نبصره وهذا يعين أن يكون يعين وهذا يعين أن يكون المراد به قرب الملائكة Eh, listihalati dalika fi haqqillah taala. Nah. Contoh yang ketujuh dan kedelapan yang dipermasalahkan oleh sebagian orang dan jadikan jalan tuduhan sebagian orang untuk mengatakan al-sunnah melakukan takwil adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Qaf, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid" dan kami lebih dekat padanya daripada urat lehernya dan firman Allah di surat Waqiah dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian di mana ditafsirkan kata-kata dekat dalam dua ayat tersebut dengan dekatnya para malaikat maka penjelasannya sesungguhnya menafsirkan dekat di dua ayat tersebut dengan kedekatan malaikat adalah memalingkan perkataan dari makna zahirnya bagi siapa saja yang merenungkan ayat di atas. Untuk ayat yang pertama maka dekat dalam ayat tersebut Bersara eh, eh, bima dengan kata-kata yang menunjukkan bahasanya yang dimaksudkan adalah kedekatan malaikat. Karena Allah berfirman dan sungguh kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya id talakan mutalakian saat berjumpa dua malaikat yang berjumpa anil yamin wa anis simali qaid itulah malaikat yang duduk di sisi kanan dan sisi kiri seorang manusia mayal fidu dan tidaklah terucap satupun kata-kata kecuali di dekatnya terdapat malaikat yang raqib yang mengawasi atitun dan ayah selalu hadir dan tidak pergi kemana-mana. Maka e, di sana kata-kata ityatalaqa ketika berjumpa maka ini adalah bukti atau dalil bahasa yang dimaksud dengan kedekatan adalah kedekatan dua malaikat yang duduk di samping eh, yang ada di samping duduk di samping kanan dan kiri manusia al mutalaqiyah ini yang keduanya berjumpa. Adapun ayat yang kedua, maka kedekatan di ayat tersebut dikaitkan dengan keadaan ikhtitab sakaratul maut. Dan yang hadir pada seorang ketika dia mati adalah para malaikat karena firman Allah taala hatta sehingga hatta sehingga jika datang kepada salah satu kalian kematian maka para utusan kami yaitu para malaikat mewafatkannya wahum dan mereka la yufarritun tidaklah makhluk-makhluk yang ceroboh tidaklah mematikan orang yang belum saatnya mereka hanya mematikan orang yang memang sudah saatnya kemudian dalam ayat akan tapi kalian tidak melihat adalah dalil yang jelas bahasanya mereka adalah para malaikat itu ya dulu ala anna hadal qarib karena kata-kata ini walakila tubusirun menunjukkan bahasanya orang sesuatu yang dekat itu satu tempat dengan si mayit. Akan tapi kita tidak melihatnya. Wa yu'ayyin maka ini menegaskan bahasanya yang dimaksud dengan dekat adalah kedekatan malaikat e, karena mustahil Allah dekat dalam artian satu tempat dekat dalam pengertian satu tempat hanya mungkin terjadi pada malaikat. Meski الشيخ رحمه الله شبهة من ادعى على السنة تأويل هذه المثالين وذلك بتفسير القرب فيهما بأنه قرب الملائكة ويزعم يزعم أن هذا ويزعم هذا أن هذا التفسير هو صرف لمعنى الآيتين wal jawabu yatadammanu umuran arba'atan al amru awalu awwalu anna hadha tafsira laysa huwa sarfan Hilafdin al zahirihi bal huwa ainul haqiqati wa aynul sawabi yuwattihuhu al amru tsani Wadalika dhalika anna fi nafsihi ma yu'ayyinu murada min al qurbi fi qawlihi ta'ala Walahnu nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa anna hadha kurba huwa qurbul malaikati Wasiyaku yabda'u min qawlihi ta'ala laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu Ila qawlihi id yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id Ma yalfidu min qawlin ila ladayhi qarraqibun adid Fa'idha ta'amalta idza ta'amalta al-ayati salata hiya min surati qaf dhahara laka jaliyan annal qurba wa qurbul malaikati al-mutalaqiyani Anzur ila qawlihi ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqwan mutalaqiyah fa idza dumammat dumamta qawlahu ta'ala wa akrabu aqrabu ilaihi min hablil warid ila qawlihi id yatalaqwan mutalaqiyah ila akhiril ayati dhahara laka jaliyan annahu la yuradu bil qurbi siwa qurbil malaikati alladziina wukilu bil insani wa talaqiyanihi anil yamini wa anis shimali litak litakyidi ma yalfidu min aqwalihi nah katakan e, penulis dafa'a membantah subhat orang yang menuduh bahasanya alusunah mentakwil dua contoh di atas yaitu karena alusunah menafsirkan dekat ada dua ayat di atas dengan dekatnya para malaikat maka orang tersebut beranggapan bahasanya anaha tetap siro bahasanya penafsiran seperti ini adalah memalingkan tindakan memalingkan lafat e, ya, dari makna yang benar untuk dua ayat di atas maka jawaban yang disampaikan oleh penulis memuat empat poin yang pertama Penafsiran ini bukanlah memalingkan lafaz dari makna zahirnya, namun dia adalah makna hakiki, wa ain dan makna yang benar dari uh, ayat tersebut. Eh? Iwatihu yang menjelaskan poin pertama ini adalah poin yang kedua, yaitu bahasanya siak rentetan kalimat itu sendiri yu'ayyin telah menegaskan yang dimaksudkan dengan dekat dalam firman Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid karena kedekatan di sini ada kedekatan para malaikat rentetan kalimat dimulai dari firman Allah walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu sampai ayat ityatalaqal yang anil yamini wa anil shimali ta'id ma yalfadhu min qawlin illa ladai raqibun hadid maka jika ada renungkan tiga ayat dari surat Qaf ini akan nampak bagi Anda secara jelas bahasanya kedekatan yang dimaksudkan adalah kedekatan para malaikat yang berjumpa. Maka lihatlah firman Allah Ta'ala Walakat khalaqnal insana wa na'lamu man matwasu bi nafsu wa nanu aqrabu ilaih min hablil warid di at-talaqul mutalaqiyan. Fa idza maka jika Anda tambahkan oh. nah, ayat wanahnu akrabu ilaihi min hablil warid dengan ayat ityatalakal mutalaqiyani sampai akhir ayat doharola kejalian akan nampak pada anda secara jelas eh, anaulairat bahasa tidak lain dimaksudkan dengan dekat di sini selain kedekatan para malaikat ya, mereka lah para malaikat yang wukilu ditugasi untuk mengurusi manusia untuk mencatat perbuatan manusia keduanya berjumpa dari kanan dan kiri manusia ditakiat untuk mencatat ucapan-ucapan yang diucapkan oleh manusia. Kemudian poin yang e, ketiga, Gus. Biqauli ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi minkum wa tamamuha walakin la tubsirun tafsirul qurbi guna bi qurbil malaikati min al-insani al khalqi durihi wa mulati ma'ahu malakul mauti amru rabbi wa amru rabbi au badam ayati ayatul mustatilu biha wa ma qablaha wa ma ba'da fa innahu fi insani halu tidori Wangur ila mubtada'u siyaki wa huwa qawluhu ta'ala Falaula idha balagatil qulub qulub Antum hina idin tanzuruna mustadli mustadli biha wa ma ba'da ilaina illa anha bil mayyiti halif halaf tidari wa annal qariba minhu humul malaikatu malakul mauti wa awanuhu asyik usani wa huwa mazilun bil istari walid walapsi walapsi wa qati'il lil lijaji lil lijaji wa qawlu ta'ala hatta idza ja'a atukumul mautu Lafatlu rusuluna wahum la yufaridun Fama yadunu min labasin, nafsin wa iskalin Fi ayatil akhirati az, azali Azali azalatu azalatu ayatul akhirati Wa ayatul akhirati Wa hada tafsiruha Nah Poin yang kedua firman Allah wa nahnu aqrabu ilaihi minkum dan lengkapnya walakila tubasirun kan tapi kamu tidak melihatnya tafsir dekat di sini dengan e, kedekatan malaikat dengan seseorang ketika dia dalam kondisi ihtidah sakaratul maut karena fahu maka mereka lah e, eh, dina orang-orang yang bersama mayit eh, ketika dalam kondisi sakaratul maut adalah malakul maut dan pembantunya. Nah, ini diperjelas dengan poin yang keempat. Yang poin keempat ini mengandung dua hal. E, yang pertama adalah renungkanlah rentetan ayat. Hadil ayat al-mustadalla biha ayat yang dijadikan dalil sebelumnya dan setelahnya maka dia berkaitan dengan manusia saat dalam kondisi sakaratul maut. Maka lihatlah mabda isya awal dari rentetan kalimat yaitu firman Allah falaula maka seandainya ketika nyawa itu sudah sampai kerongkongan dan kalian saat itu kalian menyaksikan dan kami lebih dekat kepada kepadanya daripada kalian akan tapi kalian tidak melihat falaula maka seandainya ingkuntum jika tidaklah kalian jika kalian khairu madinin, bukanlah orang-orang yang akan diberi balasan tarjiunaha. Kembalikanlah nyawa kalian itu sendiri ya, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Adapun orang-orang yang dekat di sisi Allah, maka setelah kematian, maka dia mendapatkan nikmat kubur berupa rauhun, wa Wajannatun Naim, ada surga penuh kenikmatan, ada rauhun, uh, ada uh, kesenangan wa raihanun dan e, bau yang wangi wa ma in kana min ashabil yamin namun jika dia adalah golongan ashabul yamin penghuni surga namun level yang bawah Assalamualaikum ya ashabul yamin maka keselamatan untukmu wahai ashabul yamin karena e, eh, maka kasih Allah Subhanahu wa taala yang Allah cintai itu ada dua golongan besar. E, yang rendah namanya ashabul yamin, yang golongan yang tinggi e, al-muqarrabun. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin ataupun jika termasuk orang-orang yang mendustakan lagi orang-orang yang sesat Fanuzulum min hamim maka ada jamuan dari neraka yang panas uh, dari air yang panas berupa air yang panas batas liatu jahim dan masuk ke dalam neraka maka tidaklah nampak bagi orang yang cerdas orang yang bisa melihat dengan baik orang yang tahu dengan tafsir Al-Quran min domimi ma ayat dari isi atau dari e, penggabungan digabungkan dengan makubulal ayat al mustadal biha ayat-ayat e, ayat yang didalili itu digabungkan dengan ayat-ayat sebelumnya Bama dan digabungkan dengan ayat-ayat setelahnya kecuali menyimpulkan kecuali disimpulkan annaha bahasanya ayat tersebut membahas mayit saat sakaratul maut tiga yang dekat dengan mayit adalah para malaikat, tepatnya malaikat kematian dan orang dan malaikat-malaikat yang membantunya. Dan baik yang kedua inilah yang menghilangkan iskal kebingungan, kerancuan dan eh? memangkas perdebatan. Itu firman Allah jika datang pada salah satu kalian kematian tawafatu rusuluna maka pesan eh? kami mewafatkannya dan mereka tidak ceroboh. Famayadunu maka tidaklah berprasangka maka apa yang disangka berupa kerancuan dan kebingungan di ayat di ayat surat Waqiah telah dihilangkan oleh ayat di surat Al-An'am dan ini adalah uh, ayat yang terakhir dan berikut ini tafsirnya maka di surat Al-An'am dijelaskan Bahasanya yang hadir pada saat sakaratul maut adalah rusuluna para malaikat utusan kami. Mas Agus. أي هو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء ويرسل عليكم حفظة أي من الملائكة يحفظون بدن الإنسان كما قال لهم مراقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله حفظة يحفظون عمله ويحسونه ويحصونه ويحصونه قال إن عليكم لحافظين الآية وقال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقاله حتى إذا جاء أحدكم الموت أي احتضر وحان أجله توفته رسلنا أي ملائكة موكلون بذلك قال ابن عباس وغير واحد لملك الموت أعوانه من الملائكة يخرجون يخرجون الروح روح من الجسد فيقبضوها ملك الموت إذا انتهت إلى الخلقوم وسيأتي عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الأحاديث المتعلقة بذلك الشاهد لذا المروي عن ابن عباس وغيره بصحته وقالوا وهم لا يفرطون أي في حفظ روح الموتى بل يفقدونها وينزلونها حيث شاء الله وينزلونها وينزلونها حيث شاء الله عز وجل إن كان من الأبرار ففي عليين وإن كان من الفجار ففي ستين ذنب بالله من ذلك نعم Ibnu Qasir mengatakan Eh, firman Allah wa fawqa ibadi dan dia adalah zat yang kuasa di atas hamba-hambanya artinya dia adalah zat yang uh, menundukkan segala sesuatu dan tunduklah pada keagungan Allah dan keagungan Allah dan kebesaran Allah segala sesuatu dan dia mengutus hafadah malaikat penjaga pada kalian yaitu para malaikat yang menjaga fisik dan badan seseorang. Sebagaimana firman Allah, lahu akibatun min untuk manusia malaikat-malaikat penjaga dari arah depan dan arah belakang yang mereka menjaga manusia Alhamdulillah dengan perintah Allah. E, demikian juga penjaga di sini mencakup hafadah e, menjaga dalam artian pencatat amal. Yafaduna amalahu yang mencatat amalnya Wayasanau dan mencatatnya Sebagaimana firman Allah Wa inna alikum lahafidin Sungguh pada kalian para malaikat pencatat ya, talak yani anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfadhu min qawlin ila ghadai raqibun atid. Eh, sedangkan firman Allah hatta idza jaa ahadakumul maut jika datang pada salah satu kalian kematian artinya ihtadara mengalami sakaratul maut wahana dan tiba ajalu ajalna tafatu rusuluna. Ai malaikatun para malaikat yang ditugasi untuk mematikan manusia. Ibnu Abbas dan sejumlah ulama salaf mengatakan para malaikat mau para malaikat maut itu akwan memiliki penolong dari kalangan para malaikat. Nah, para pembantu inilah yang mengeluarkan roh dari jasad setelah keluar lalu malakul mautlah yang memegangnya yaitu pada saat intahat ilahul nyawa itu telah sampai di tenggorokan nanti akan dibahas ketika membahas ayat bisabitullah ladina amanu bil qawli Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh yaitu la ilaha illallah akan dibawakan oleh Ibnu Katsir hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini yang menguatkan lidah marwi pendapat yang diriatkan dari Mu'abbas dan yang lainnya Eh, bisihah menunjukkan benarnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Di antara hadis yang menunjukkan benarnya perkataan Ibnu Abbas, hadis Al-Bara' bin Azib yang menceritakan tentang perjalanan nyawa. Eh, maka sana tegas malaikat maut itu memiliki pembantu dan e, pembantu dan yang e, mencabut nyawa itu pada asalnya adalah pembantu dan malakul maut itu nanti menerimanya setelah e, itu dicabut. Wahum la yufaritun dan mereka para malaikat ini tidak ceroboh, maknanya kata Imam Katsir, tidak ceroboh dalam menjaga nyawa orang yang sudah mati. Bahkan mereka menjaganya dan memposisikannya di tempat yang Allah kehendaki. Jika dia termasuk orang yang bertakwa, maka akan Allah tempatkan di iliyi. Jika dia adalah orang yang durjana, orang yang kafir, Allah tempatkan di sisi Ya dan bila min dalik, semoga Allah lindungi kita dari sijin. Kemudian uh, kembali ke perkataan uh, penulis Ustaz Asep. قال المصنف بقي أن قال فلماذا أضاف الله القرب إليه وجاء نحو هذا التعبير نحو هذا التعبير وجاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة فالجواب أضاف الله قرب الملائكة إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسوله وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أضافه أضاف القراءة إليه لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة صحت صحت إضافة إضافة إضافة القراءة إليه تعالى وكذلك جاء في قوله تعالى ولما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسول الله تعالى قال نعم Sebentar, masa semua ditutup? Duduk. Duduk. bagi ayukal e, masih ada tersisa yang patut untuk di hal ada yang dibicarakan. Kenapa Allah menisbatkan dekat kepadanya? Dan apakah terdapat nahwah hatta takbir ungkapan kalimat semacam ini dengan maksud dengan makna malaikat? Maka jawabannya Allah menisbatkan kedekatan malaikat sebagai kedekatan Allah karena kedekatan mereka adalah dengan berita Allah dan mereka adalah para tentara Allah dan utusan Allah. Pekerjaan nah-, eh, nahwu hada takbir dan ungkapan semacam ini terdapat dalam Al-Quran dan maknanya dalam malaikat. Ya. Ada dua contoh. Yang pertama dan firman Allah faida qara'nahu fattabi anak wahai Muhammad jika kami telah membacakan Al-Qur'an kami telah selesai maka barulah engkau mengikuti pembacaannya yang dimaksud kami membacakan Al-Quran Kami Allah membacakan Al-Quran Yang dimaksud adalah Pembacaan Jibril Jibril membacakan Al-Quran Kepada Rasulullah Wasallam. Maka di sini eh, Allah Subhanahu wa taala menisbatkan pembacaan kepada dirinya. Padahal maknanya adalah pembacaan malaikat. Akan tapi mengingat bahasanya Jibril itu membacakan Al-Quran pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah Allah sahat maka dibenarkan menisbatkan pembacaan kepada Allah. Contoh yang kedua, demikian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala tatkala hilang dari Ibrahim rasa ketakutan dan datang kepadanya kabar gembira maka Ibrahim mendebat kami tentang kaum Lut. Padahal realitanya Ibrahim hanyalah mendebat para malaikat yang merupakan para utusan Allah yang Allah utus untuk menemui Ibrahim pertama kali untuk menemui Ibrahim untuk memberikan kabar gembira lahirnya Ishak kemudian setelah itu mereka akan melanjutkan perjalanan untuk mengadab kaum Lut maka kan Ibrahim adalah seorang yang sangat penyayang Ibrahim mendebat malaikat kenapa orang harus diadab dan semacam itu ya, bibit lipatati laftatun laftatun jayidatun minal laftati al-sannifi al-badi' al badi ati alati ta'awud ta'awadnaha ta'awadnaha minhu rahimallahu fi takrir rotihi al-jamilati as-sadidati wal lafdatu kahuna tatadammanu su'alan wa jawaban fasu'alu law qala qailun hal jaa fil qur'ani mithlu hadzal qurbi qurbi hadzal qurbi alladhi adabahu Allahu ilahi wa qarartum anna murada bihi malaikatu hal jaa nahuhu mudofan ila Allah hal jaa nahu hada minal akhbari mudofan ila wal muradu bihil malaikatu faqad dhamana syekh dhamana syekh rahimallahu jawab hadza su'ali nau'aini minal adillati yadharu bihuma bihima jaliyan sihhatama sihhatuma sihhatuma qarrarahu fil muradi bil qurbi fi ayatil waqi'ati ayatil waqi'ati fi ayatil waqi'ati waqaf wa annahu qurbul malaikati Fanaul awalu minal adillati bisratil kiamati Ida yakul Id yakulul haqqu Jalla tana'uhu Fa'ida qara'nahu fattabi' qur'ana Wasiyakul ayati min awaliha hakada La tuharrik bihi lisana kalita jalabi Inna alaina, inna alaina jam'ahu wa qur'ana Fa'ida qara'nahu fattabi' qur'ana Wa hadhil ayatu allati dhammanaha Syekhu rahimallahu an al-awwala minal ijabati. Nah, Hadalah tatun jayidatun Maka ini adalah satu tolehan yang baik Satu Apa ya Tolehan Satu penjelasan yang bagus Yang disampaikan oleh Musannib oleh penulis Al-Badi'ah yang sangat indah atau menarik yang kita biasa mendapatkan hal semacam dari beliau kita fitakirat dirihi dalam penjelasan-penjelasan beliau yang indah dan tepat. Tolahan di sini atau keterangan yang menarik di sini tata doman berisi pertanyaan dan jawaban. Pertanyaannya seandainya ada orang yang bertanya apakah ada dalam Al-Quran semisal ini, semisal permasalahan dekat. Ya Allah sandarkan kepada dirinya Allah katakan dia yang dekat namun maksudnya adalah malaikat Pokok dan kalian jelaskan bahasa yang dimaksudkan dalam malaikat Hal ja'a apakah terdapat nawu semacam ini Satu kata yang disandarkan pada Allah Namun maknanya dalam malaikat Hal ja'a nawu hada apakah terdapat semacam ini Dan akbar berupa kalimat berita yang disandarkan pada Allah namun maksudnya malaikat Faqad dhammana syekhu maka penulis memasukkan jawaban hada soal, jawaban untuk pertanyaan ini beliau masukkan dua macam dalil. Yadhar yang nampak dengan dua macam dalil tersebut secara jelas benarnya apa yang beliau sampaikan bahasa yang dimaksud dengan dekat di dua ayat Al-Waqi'ah dan Qaf adalah kedekatan malaikat. Dalil yang pertama adalah di surat kiamat Allah berfirman Allah yang salah satu namanya adalah Al-Haq Jalla aku berfirman, "Fa'idha korona'u fatabi Qur'ana." Rentetan ayat dari awalnya adalah sebagai berikut. Janganlah engkau gerakkan lisanmu karena tergesa-gesa ingin menghafal Al-Quran. Sebenarnya tanggungan kami, tanggung jawab kami, pengumpulan Al-Quran di dadamu dan pembacaan Al-Quran. Maka jika kami telah selesai membacakan Al-Quran, maka ikutilah bacaannya ayat-ayat ini turun berkaitan dengan perbuatan Nabi ketika datang Jibril membacakan Al-Quran maka Nabi khawatir ada yang kelewatan ada yang kelupaan maka sebelum Jibril selesai Nabi sudah kumat kamit sebelum Jibril selesai membacakan ayat yang mau dia, eh, mau dia sampaikan Nabi sudah kumat kamit menghafal maka Allah tegur satu hari pilih sana kali tak jalabih dan seterusnya uh, hadis ayat-ayat ini yang dimasukkan oleh penulis ini, uh, sebagai uh, jawaban yang pertama. Fahuna Yusman. Fahuna domiru qara'nahu huwa mudhafun ila Allah wa jalla. Lakin man yuradu bihi. Lakin man yuradu bihi. هل الله سبحانه وتعالى هو الذي يقرأ القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بإتباع ما يقرأه رب يقرأه ربه عليه الجواب أن القراءة من جبريل من من جبريل وإنما وإنما أضاف الله أضاف الله وإنما أضاف الله القراءة التي هي قراءة قراءة جبريل صلى الله عليه وسلم وسلم إليه عز وجل لأن جبريل هو رسول رسوله إلى محمد صلى الله عليه وسلم والعرب تقول إذا دعوناك إذا دعوناك ف- فأجاب فأجب فأجب والمقصود والمقصود إجابة رسول الرسول رسول رسول الأمير رسول الأمير أميري أو رسول الملك الأمير أو الملك أو الملك يوجهه ما رواه البخاري عن سعيد بن جبير جبير حدثنا بجد حدثنا عبيد Baitullah Musa al Sa'id bin Jubairin Sa'id Jubairin إذا نزل عليه فقيل له لا لا تحرك به لسان- لسانك يخشى أن ي- ينفلت منه يخشى أن ينفلت منه إن إن علينا جم إن إن علينا جمعه أو قرأ وقرآنه. وقرآنه وقرآنه أي أن نجمعه في صدرك قرأناه أن nubayyinahu Nah, fakunan domiron maka disini ada domir kornahu yang ini adalah disandarkan pada Allah Azza wa Akan tapi siapa yang dimaksud dengan hu di sini? Apakah Allah yang membacakan Al-Quran pada Muhammad dan Muhammad diperintahkan untuk mengikuti apa yang dibacakan oleh Allah. Sebenarnya bacaan itu disampaikan oleh Jibril, dan di sini pembacaan dinisbatkan pada Allah ada itu adalah bacaan Jibril dinisbatkan ilahi kepada Allah Azza wa Jal karena Jibril adalah utusan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang Arab biasa mengatakan, "Jika kami mengundangmu, maka datanglah." Dan yang dimaksudkan adalah memenuhi datangan utusan utusan seorang amir utusan gubernur atau utusan raja yang mengundang seseorang. Dan ini diperjelas dengan hadis yang diatkan oleh Bukhari dari Sa'id bin Jubair, hadis anak Ubaidullah bin Musa, an Israel, an Musa, Ibn Abi Tal Aisyah dia bertanya pada Sa'id bin Jubair tentang makna ayat la bilisana kali ta'jalabi. Kau Sa'id bin Jubair mengatakan kalau Ibn Abbas Ibn Abbas mengatakan Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan dua bibirnya ketika turun ayat Al-Quran pada beliau. Maka dikatakan pada Nabi, satu hari di sanaka, yaksha karena Nabi khawatir akan hilanglah ayat tersebut dari beliau. In alina jam'ahu Qur'ana Artinya kamilah yang menanggung untuk mengumpulkan Al-Quran dalam dadamu. Wa Qur'ana, artinya kami akan menjelaskan Bagaimana cara membacanya pada lisan e, eh, maka ayat ini firman Allah inna alaina jamahu wa qur'anah eh, adalah dalil bahasanya Al-Quran Luhutan artinya adalah bacaan eh, ini ayat ini dalil penjelasan tentang makna Quran secara bahasa biasanya maknanya adalah bacaan Kemudian dalil yang kedua kisah Ibrahim dan tamunya itu yang ya, para malaikat alaihi wassalatu wassalam. itu dalam kisah yang Allah kisahkan pada kita min khabarihi tentang kejadian Ibrahim eh, Ibrahim. Hina an Ibrahim ra'u ketika hilang dari takut yang terjadi eh, yang dialami oleh eh, Ibrahim tatkala dia menganggap aneh perbuatan tamunya dan Ibrahim tidak tahu kalau mereka adalah malaikat ketika Ibrahim menyodorkan makanan kepada mereka ternyata mereka tidak mau makan maka Ibrahim khawatir dengan tamu-tamunya ini maka setelah hilang dari Ibrahim Mayat itu apa yang jumpai min wajal wal khauf berupa rasa takut dan rasa takut dan dia diberi kabar gembira akan lahirnya Ishak dan nanti setelah Ishak, Ishak akan punya anak namanya Yakob. Allah berfirman, ya, setelah hilang rasa takut dari Ibrahim dan datang padanya kabar gembira, yujadiluna fi kaumilota. Maka Ibrahim eh, Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mendapat Allah secara langsung, namun Ibrahim mendapat tamunya yaitu para malaikat ketika mereka bercita pada Ibrahim bahasanya mereka akan pergi ke kaum Lot dan mereka bertugas untuk membinasakan kaum Lot.